Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala Wa la hawla wa la quwata illa billah Surah Zalzalah Makiyah atau Madaniyah Tis'a ayat Bismillahirrahmanirrahim Idza zulzilatil ardu khurigat liqiyamis sa'ah zilzalaha tahrikaha asyadidah al munasiba li وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها وقال الإنسان الكافر بالبأس ما لها إنكار لتلك الحالة يومئذ بدل من إذا وجوابها تحدث أخبارها تخبر بما أمل عليها من خير وشر بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك في الحديث أمرها أي أمرها بذلك في الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها يومئذ يشر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار فمن يعمل مثقال ذرة زينة نملة صغيرة خيرا يره يرى ثوابه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرى جزاءه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة الزلزلة مكية Ada menyatakan Madaniyah sembilan ayat Bismillahirrahmanirrahim Idza zulzilatil ardu Jika digoncang itu bumi Digerakkan itu bumi Hurrikat <clears throat> Digerakkan ligia misah Karena bangkitnya kiamat zilzalaha dengan gerakannya itu bumi tahrikah asyadid yang sangat keras al-munasib yang cocok gerakan keras tadi itu li'udmiha untuk besarnya itu bumi kalau yang goncang tadi itu kotak, ya goncangannya kotak kita bisa lihat, kita bayangkan. Kalau yang goncang tadi itu adalah truk, goncangannya truk bagaimana kita bisa dengarkan. Lalu kalau bumi semuanya digoncang kita bisa bayangkan. jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat goncangan yang sangat dahsyat wa akhrajatil ardu dan mengeluarkan itu bumi azqalaha Azqalaha isi perutnya gitu. Itu bumi. Kunuzaha ada mengartikan itu adalah barang-barang berharganya itu bumi. Aumautaha atau mayit-mayitnya itu bumi. Fa'alqat maka membuang atau melemparkan itu bumi isi perutnya atau mayit-mayitnya ala dhariha di atas punggungnya bumi. Ini ada khilaf antara ulama sebenarnya. Kapan terjadinya zalzalah itu, goncangan itu? Setelah nafkhatul ula atau nafkhatul thaniyah? Kalau nafkhatul ula itu ditiup sebelum kiamat untuk terjadi kiamat. Itu kebanyakan <coughs> menyatakan nafkhat dan nafkhatul ula. Jadi ditiup hancur semuanya. Bumi ini goncang semuanya. Isinya bumi diudah sama Allah. Dikeluarkan semuanya. Hah? Ba'da nafkhatul ula Ada yang mengartikan bahwa terjadinya itu adalah setelah nafkhatul thaniyah. Buktinya apa? Dikeluarkan mayit-mayit dari bumi. Itu berarti terjadi kebangkitan. Tiupan pertama kehancuran, tiupan kedua berarti wa akhrajatil ardu athqala ay mautaha. Berarti terjadi kebangkitan dari bumi. Ya. Kalau itu wa akhrajatil ardu athqalaha itu ba'da eh, an-nafkhatil ula jika bumi itu digoncang dan telah mengeluarkan itu bumi isinya telah mengeluarkan itu isi isinya itu berarti di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di zamannya Nabi Isa isi bumi ini yang berharga-berharga kunusnya itu akan keluar. emas emasnya itu akan keluar. Sehingga semua orang itu kaya, nggak ada yang miskin. Semua orang itu kaya, tidak ada yang miskin saat itu. Sampai akhirnya terjadi hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat bumi ini semuanya sudah begemerlapan sudah wadhana allaha annam qadiruna 'alaiha semua penduduk bumi ini sudah termanjakan sudah perekonomian maju, bangunan megah, lampunya terang, nggak ada yang miskin. Alhasil sudah serba istimewa. Baru terjadi itu kiamat. Karena itu kalau diartikan bahwa zulzilatil ardu zulzalaha goncangan bumi dan keluarnya isi bumi itu setelah nafkhatul ula setelah nafkhatul ulah berarti hari kebangkitan mayit-mayit dari kuburnya akhrajat atqalaha ay mautaha. Kalau diartikan bahwa itu adalah ketika eh nafkhatul tsaniyah itu ya. Ketika nafkhatul al-ula tadi itu kalau diartikan kejadian ini adalah setelah tiupan kedua berarti itu adalah terjadi kebangkitan daripada bumi. Akhrajid ardu akhalaha mautaha. Kalau ketika tiupan pertama yang dimaksud akhrajatil ardu akhalaha itu kekayaan yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi di zamannya Nabi Isa. Hmm, dua-duanya ini bisa diterima tetapi ahli tafsir kebanyakan mengartikan yang pertama itu kejadian akhrajatir adzqalaha itu yaitu hari kebangkitan. Timbul satu satu pertanyaan ya. Dikeluarkan isi bumi. Adzqalaha, adzqal itu jamak daripada thiqal ya, apa thiqal itu? Satu hal yang berat. Kalau kita lihat isi bumi ini sebenarnya di atasnya itu tanah di atasnya lagi, di bawahnya itu adalah batuan. Batu itu berat. Di bawahnya batu tadi itu ada besi. Itu berat. Di bawahnya lagi tadi itu ada emas. Itu lebih berat lagi. Di bawahnya lagi terus demikian sampai pada tengah-tengah bumi itu itu paling berat itu. Jadi muatannya memang lebih berat, lebih berat, lebih berat nanti yang ada paling bawah ini akan dikeluarkan oleh Allah nanti di kiamat. Jadi meledak meletus itu bumi. Hah? Meletus benar itu bumi itu nanti. Keluar. Yang ada di dalam sendiri, yang paling berat itu keluar ke, ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Alhamdulillah min ya. Mudah-mudahan tidak menangis hari itu. Hari itu. Allah menggambarkan hari itu Inna zalzalat inna zalzalat saati syai'un azim. Kegoncangan hari kiamat itu satu hal yang sangat dahsyat. Kejadian goncangnya bumi karena gempa yang ada di Jogja itu itu hanya beberapa detik. Dan itu tujuh halarik terlebih itu itu dibilang orang dalam rumah tidak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Sempoyongan. Jadi seperti eh, permen dalam kotak dikocak itu. Nabrak sana, nabrak sini. Itu baru tujuh hal rektor itu. Dalam waktu beberapa detik ribuan rumah, lima ribu rumah hancur semuanya, jatuh semuanya. Kemudian kalau kita bayangkan ini seluruh bumi hancur. Jadi tidak mungkin akan gerakan itu berhenti sehingga semua pohon-pohonan tumbang. Semua bangunan semuanya hancur lebur. Bahkan gunung-gunungnya gunung gunungnya hancur semuanya. wa alam kejadian itu gimana? Karena Allah menyatakan inna zalzalatas saati syai'un azim. Goncangan kiamat itu adalah dahsyat. Kemudian Allah ngasih gambaran lagi, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha. Di hari itu bingung orang perempuan yang lagi menyusui anaknya. Itu bingung anaknya itu dilempar. Kalau kejadian apapun yang di atas bumi ini banjir ke gempa ke ibu itu pasti cari anaknya, dipeluk itu anak. Dilindungi itu anak, jangan sampai jadi korban. Tapi nanti goncangan kiamat ini, ibunya sendiri buang anaknya, saking bingungnya. Jadi sudah lupa daratan sampai anak-anak anaknya lali abis Dibuat anaknya. Kita bisa bayangkan kejadian itu sudah Sangat hebatnya sampai ibu lali ambil anak. Kalau orang lahirkan itu kan susah ya. Wah, sakitnya setengah mati. Sehingga perlu perawat-perawat. Lah nanti ini saking kagetnya orang yang hamil lahir itu seperti murus gitu. tadah, wa aku kullu tadi hamlin hamdan langsung keluar ndak pagi. Enggak pakai tunggu Kan kalau sekarang buka pertama, kedua sampai ke sembilan. Ini langsung buka kabeh wis. <laughs> Watarana sasukaro dan kamu akan mendapatkan manusia itu seperti orang yang mabuk saat itu. Gimana orang mabuk? Jalannya masa ada yang kena itu, sempoyongan. Nabrak sana, nabrak sini, nyosop bangun, jatuh bangun gitu ya. Kamu melihat manusia itu semuanya dalam keadaan seperti mabuk saat itu. Wa mahum bisukara, mereka bukan orang mabuk. Bukan karena mabuk itu. Walakinna azab Allah syadid. Tapi saat itu adalah azab Allah yang keras yang datang. Jadi tidak ada bisa dideteksi waktu itu. Orang sudah merasakan paling aman saat itu sudah kantornya sudah paling rapi, di pasarnya paling rame. Saat itu paling aman. Moro-moro terjadi itu semua. Jadi tidak ada terdeteksi dengan alat, dengan itu enggak ada. Ini akan terjadi meteor jatuh itu tidak ada. Jadi orang wadhanna annahum wadhanna alwa annahum qadiruna alaiha. Karena itu kalau masih terdeteksi berarti itu kiamat. Menurut emper misalnya, Max Mister Fulan misalnya, ini akan terjadi benturan itu, benturan ini pada tahun sekian jelas itu kiamat di situ. Kenapa? Orang sudah bisa mendeteksi, tapi kalau kiamat nggak ada begitu. Justru mereka merasa paling aman saat itu terjadi. Kenapa? Ya, karena sudah Allah yang memerintahkan akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala insan dan berkata manusia manusia yang kafir mengkafiri bil ba'thi dengan kebangkitan. Hmm? Mengalaha apa ini? Hmm? Apa ini inkaran? Mereka mengingkari litil halah kejadian itu. Bukan mengingkari karena nggak percaya, tapi mereka itu heran. Oh iki, apa iki kok ngene Padahal itu sudah telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa itu adalah setelah zah Tania, kal insanu malaha. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Maka dikatakan hari inilah bisa jadi ini jadi badal badal daripada min ida wa jawabuha daripada ida dan jawabnya ida eh, min eh, badal hmm? Yauma idin itu badal daripada ida. Karena ida itu dorof ya. Jadi dorof Ketika atau jika. Ya. Jika ketika digoncang itu bumi. Dan dikeluarkan isinya itu bumi. Maka orang kafir bertanya-tanya tak takjub. Dengan keherankan apa ini apa ini. Yauma idin hari ketika itulah. Nah, ini kembali kepada Ida badal. Khabarnya jawabnya apa? Jawabnya Ida tuhaditsu akhbaraha. Yaitu bumi akan mengkabarkan tentang kabarnya bumi. Tukhbir bima amil, bumi akan memberikan kabar dengan apa yang bima umil alaiha dengan apa yang dikerjakan di atas bumi min khairin wa daripada kebaikan maupun kejelekan yang dilakukan di atas bumi. Nanti kalau sudah kejadian itu, maka bumi ini akan memberikan saksi tentang apa yang dilakukan di atasnya daripada manusia daripada makhluk yang di atas bumi dari itu. Allah. Bi anna rabbaka karena sebab Allah Tuhan kamu auhalaha telah memerintahkan kepada bumi. Amaraha memerintahkan kepada bumi bidalik dengan itu memberikan kabar. Dikatakan dalam hadis, tashhadu bumi ini menyaksikan ala kulli abdin atas setiap hamba laki au amatin atau perempuan bikulli amil dengan segala yang ia perbuat ala dhariha di atas punggung bumi. Jadi nanti dari kiamat bumi ini akan memberikan saksi tentang perbuatan manusia di atas bumi tadi ini. Apa yang telah ia lakukan? Uh, di sini ada dua pendapat ulama. Ada menyatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk berbicara dengan bahasa manusia. Kalam hakiki. Jadi ngomong itu bumi, ya Allah, ini si fulan zina di atasku. Ya Allah ini si Fulan sholat di atasku. Bumi ini yang ngomong. Nanti di hari kiamat akan berbicara bumi ini tentang amal perbuatan manusia di atasnya. Ngomong dengan bahasanya manusia yang difaham oleh manusia itu sendiri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam menyatakan itu bukan kalam hakiki tapi majazi ya bukan ngomong dengan bahasa manusia tapi ngomong dengan bahasa halnya bumi yang dipahami oleh manusia jadi ada bahasa hal ada bahasa ada ada ada bahasa majas, ada yang hal ya bahasa hal ada bahasa yang bisa kalam manusia atau agwal. Contohnya begini. Kalau orang itu menyatakan saya sakit dada. Hmm? Itu bahasa apa itu? Jelas itu ya. Tapi kalau dokter itu meriksa, diperiksa, oh dadanya orang ini sakit. Itu bahasa halnya itu. Karena dengan dengan ilmu tertentu bisa mengetahui dokter itu ini jantungnya ini. Oh ini perutnya ini infeksi ini. Oh ini ada muntaber ini. Ini namanya lisanul hal ini. Ini namanya lisanul hal. Nah, bumi akan berbicara nanti di hari kiamat ada menyatakan itu dengan bahasa jelas. Seperti omongan manusia karena Allah menghendaki itu. Ada lagi menyatakan bukan dengan bahasa itu ya bahasanya bumi. Cuma manusia waktu itu dikasih faham dengan bahasa itu. Dengan lisan halnya itu bumi. Gitu. Kira-kira bisa nggak ingkar saat itu manusia? Bisa menghindar atau menutupi diri. loh buminya diri sendiri itu berbicara. Ini orang pernah melakukan di atasku ini. Karena itu disunahkan untuk orang yang sholat setelah salam mau sholat kembali untuk berpindah tempat. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi baik bumi ini di hari kiamat tentang kebaikannya. Jadi kalau sholat ada di satu tempat empat roka apa eh, eh, dua puluh rokaat misalnya di satu tempat Salam berdiri lagi. Ya bumi itu aja. Ya Allah dia sholat kepada aku 20 rakaat yang akan menjadi saksi. Tapi kalau pindah-pindah tempatnya, ini nyaksikan dia sholat, itu nyaksikan dia sholat, ini nyaksikan dia sholat. Nah ini yang kamu duduki sekarang ini akan menjadi saksi bahwa kamu menghadiri majlis ilmu sekarang dari kiamat. Sebaliknya tempat maksiat juga akan menjadi saksi nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan yauma idin tuhadithu akhbaraha berkata kepada sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Eh sahabat, tahu enggak apa akhbaru akhbarul ard ini? Kabar-kabar bumi ini apa? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka Nabi menjawab, "Qala fa inna ikhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima umila atau bima amila ala dhahriha." taqulu amila alayya kada wa kada bumi akan menyaksikan ya Allah si fulan telah berbuat di atasku ini ini ini ini ini ini semuanya Yauma idin yasdurun nas maka hari itu yasdurun nasu ashtata maka maju manusia yang sorifun maju itu manusia yang sorifun atau bubar itu manusia bercerai-berai itu manusia min mauqifil hisab dari tempat hisab itu mahsyar hmm? ada lagi mengartikan dari kuburannya menghadap kepada Allah manusia akan bergerak begitu ashtatan mutafarrikin berbeda-beda berpecah-pecah ada yang diarahkan ke kanan datal yamin berarti itu menuju ke surga ilal jannah ada yang mengarah datas simal ke sebelah kiri berarti itu ilan nar ke neraka wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidril makhdud wa ashabul shimal ma ashabul shimal dan seterusnya. Jadi nanti itu dengan sendirinya otomatis wis. Setelah kebangkitan manusia dari kubur, apa ini? Apa ini? Ya ini yang sudah dikatakan oleh Allah, bakal bumi akan menjadi saksi itu. Jadi nanti orang itu mengarah dengan sendirinya ke kanan kalau itu orang yang bakal ke surga, ke kiri kalau orang itu ke ke neraka dengan sendirinya terpecah begitu. Jadi saat itu memang terjadi satu perubahan total. Kalau kamu melihat sekarang bumi ini ada bangunannya, bumi ini ada pohonnya yang rindang, kalau kamu lihat langit itu adalah tidak ada sedikit pun lobang kelihatannya ya. Kemudian ada sinar matahari, ada bulan-bulan, ada bulan, ada bintang-bintang. Nanti setelah kiamat berubah, bumi ini leter. Enggak ada satu pun helai daun, enggak ada sedikit pun bangunan. Rata, undak-undakan enggak ada gunung tidak ada, bukit tinggi, daratan rendah ada ono kabeh, leter kabeh, laut ndak ono. Rata semuanya, jadi masyar. Kalau sekarang bumi itu bentuknya setengah bulat gitu ya. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau ada beberapa kilo gitu di padang pasir pun itu nggak kelihatan orang. Kenapa? Karena memang bentuknya bumi itu tidak lurus gitu. Tapi nanti bumi ini lurus. Bentuknya itu lurus sehingga dari jauh pun semuanya kelihatan. Digambarkan sama beberapa orang itu bumi ini ibarat kerbau ya, yang belum dikeluarkan isinya. Masih ada jantung, ususnya masih babat, masih ada, bulat. Ah, nanti akhrajatil ardu athqalaha. Isi bumi, isinya itu dikeluarkan, isi bumi ini. Ibarat kerbau tadi itu dibelah, dibelah, dikeluarkan isinya. Kulitnya dibeber rata. Kulitnya dibeber rata. Yang asalnya bulat dikeluarkan isinya jadi rah, rata. Bumi juga begitu. Akhrajatil ardu athqala dikeluarkan semuanya madunu dibeber rata. Itulah mahsyar. Langit ini nanti akan mendekat. Kemudian pecah langit itu. Untuk menjadi jalurnya malaikat turun dari langit ke masyar menyaksikan keadilan Allah. Sehingga matahari itu dinyatakan satu mil cuma, satu kilo setengah kira-kira. Cuma tidak ada mati gitu aja. Wahana sih setengah mati, cuma gak mati. Ah, karena itu dikatakan yauma tubat ya. Yauma tubat dalu ardu ghairal ardi wassamawat. Hari itu dirobah itu bumi, nggak seperti bumi sebetulnya, langit nggak seperti langit sebelumnya. Kenapa? Bumi ini bodoh loh, bumi tapi kok ini bentuk bumi. Langitnya kok ngene kok pecah gitu. Jadi kok mataharinya ter, sangat dekat gitu. Ya karena sudah dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kebangkitan. Nah. Kembali kepada masalah kiamat tadi itu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia kemudian dibagi ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, liyurau a'malahum untuk mereka diperlihatkan amal-amal mereka. Liyurau a'malahum. Dari ru'yah berarti muta'addilah maf'ulain yang pertama jadi naibul fa'il ini untuk diperlihatkan amal mereka ai jazaaha. Balasannya untuk disaksikan. minal jannah dari surga aunar atau neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin barang siapa yang dia itu beramal seperti satu dzarrah. Ini khilaf ulama apa artinya satu dzarrah? Ada menyatakan namla saghirah, semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil. Malah dikatakan huh? ada di sini semut kecil itu ukurannya seratus semut kecil itu kalau ditimbang seperti satu biji gandum. Ada lagi yang menyertakan Kata Ibn Abbas, "Idza wada'ta yadaka 'alal ardi wa rafa'taha fa kullu wahidatin mimma laziga at turab dzarrah." Berarti debu ini. Jika kamu taruh tangan kamu ada di tanah, semua yang menempel daripada tanah yang ada di tangan kamu itu adalah per bijinya itu namanya dzarrah. Jadi debu berarti. Ada lagi yang mengartikan bahwa itu adalah al-haba allati tura ta'iratan fi syu'a ad-dakhil minal kalau ada sinar gitu pagi atau siang itu sinar masuk dari lubang itu kan kelihatan ada yang berterbangan itu kecil-kecil itu itu per biji itu namanya sahabat darah alhasil darah itu sangat kecil itu maksudnya amalan kecil baik atau jelek semuanya akan bisa disaksikan balasannya nanti dari kiamat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ay yara thawabahu. Kalau kebaikan akan dia menyaksikan pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan berarti siapa yang mengamalkan seberat daripada satu debu, satu yang paling kecil itu atom Daripada kejelekan yarahu dia pun akan menyaksikan jazaahu balasannya. Ah. Dikatakan oleh ulama bahwa manusia itu nanti akan ada mizan. Apa mizan itu? Timbangan. Timbangan. Dan setiap timbangan itu pasti ada timbel. Timbelnya ya enggak? Kalau timbelnya di dunia itu kilo, ya gram kalau nanti ada di sana ada rosak debu itu aja ada, ada timbelnya nanti jadi kita akan bisa melihat ukuran timbangan dari itu huh? walaupun seberat debu kebaikan kejelekan itu akan bisa disaksikan ini ada sabab nuzulnya ini ya di sini ada uh, sebab nuzul daripada ayat ini. Ada dua orang yang pertama didatangi oleh peminta-minta. Dia mau ngasih satu biji kurma itu loh. Mikir, kedidian, terlalu sedikit atau satu potong roti atau separuh daripada satu potong roti mikir terlalu kecil, terlalu sedikit. Satu biji kenari misalnya terlalu sedikit. Ya Allah, terlalu sedikit saya ngasih ini. Ya saya punya cuma ini gitu. Dia menganggap itu adalah sedikit daripada kebaikan itu. Yang kedua, lain lagi. Dia itu ngentengkan dosa kecil Satu kali bohongan dok. Tak apa-apa ngerasani rakse. Ngenteng kan dosa. Dianggap itu dosa kecil. Maka turun ayat ini. Eh kebaikan yang dianggap kecil. Satu biji kurma, satu biji kenari. Daripada khairan ya rahu. Itu seberat debu pun Allah akan, eh, dia akan menyaksikan itu semuanya pahalanya. Dosa sekecil itu pun dia pun akan menyaksikan balasannya. Artinya di sini tidak boleh kita meremehkan bahwa di situ ada kebaikan harus kita kejar, di situ ada kejelekan harus kita hindar, hindari. Ya, ada golnya Imam Ali Zain Abidin. Innallah khaba'a thalatan fi bilang. Allah itu menyimpan tiga hal pada tiga hal khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Fala tahqiran minat ta'ati syai'an maka jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan taat sedikit pun. Wala wala alla fi ridallah. Mungkin di dalam perbuatan taat yang kamu remehkan ada ridho Allah, akhirnya jadi sebab kamu diampuni oleh Allah dan dapat rahmat Allah masuk surga Allah. Tuh, lihat bagaimana pelacur masuk surga karena sebab nolong seekor anjing. Ya enggak? Kemudian khaba'a sukhtahu fi maksiyati. Allah itu menyimpan murkanya dalam perbuatan maksiatnya. Fala tahgiranna minal ma'asi syi'an la'alla fi sukhtullah. Maka jangan meremehkan sedikit pun daripada perbuatan maksiat. Mungkin yang kamu anggap remeh perbuatan maksiat akan menyebabkan kamu mendapatkan murka Allah masuk neraka Allah. Ada orang masuk neraka karena satu kalimat loh. Wa inna rajula yatakallamu bi kalimatin mayul gila balan fayafi finnar sab'ina kharifah wala تحقرن ah, wa khaba' wilayatahu fi ibadih fala tahqiranna ahadan minhum la'alla fihi wilayatul wilayatullah Allah itu menyimpan kewaliannya pada hamba-hambanya jangan meremehkan seorang pun hamba Allah mungkin di situ letak wilayahnya Allah jadi wali Allah akhirnya kamu mahrum dari barokah barokahnya nah, akhirnya seharusnya Cari kebaikan sekecil apapun. Jangan dibuat, jangan bermaksiat sekecil apapun. Dan jangan meremehkan seorang pun di antara hamba Allah. Wallahu